Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'du. Eh, Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian Sahihil Bukhari, kajian kitab Al-Jami'us Sahih atau yang dikenal pula dengan Sahihil Bukhari. Kita di hari Senin 13 Simadal Ula 1445 Hijriah bertepatan dengan 27 November 2023 Masehi. Ayo ikhwah, yakni kitab yang kita kaji adalah karya beliau Al-Jami'us Sahih yaitu Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi wa sunanihi yang eh, sering dikenal dengan sebutan Al-Jami'us Sahih yang mana kitab ini karya seorang imam besar Al-Allamah Al-Muhaddis Amirul muminin <clears throat> Hafidud Dunya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala yang beliau lahir pada tahun 194 wafat pada tahun 256 Hijriah. Kita masih melanjutkan hadis uh, ketujuh dari kitab Badil Wahyi sekaligus ini merupakan hadis terakhir dari kitab Badil Wahyi yaitu uh, kisah perjumpaan rombongan Abu Sufyan, rombongan dagang Abu Sufyan yang kala itu masih kafir, Abu Sufyan masih kafir dengan uh, Raja Romawi Heraklius atau Herakl. Ya. Yang pada kajian terakhir yang kita bahas uh, bahwa menunjukkan bagaimana Heraklius memposisikan Abu Sufyan sebelum beliau akan bertanya, sebelum Heraklius bertanya dengan sekian pertanyaan, beliau memposisikan Abu Sufyan berada di depan dan teman-temannya berada di belakang. Ya. Yang dengan tujuan sebagaimana kata dia bahwa jika Abu Sufyan menjawab dengan dusta, maka dustakanlah dia. Ya, dustakanlah dia sehingga dengan posisi seperti itu mereka ada di belakang, maka tidak malu atau tidak segan untuk mendustakannya. Berbeda kalau saling bersi, e, berdampingan atau berhadapan, maka mungkin orang akan segan mendustakan Abu Sufyan karena Abu Sufyan pembesar kaum. Dan ini menunjukkan bahwa akhlak dusta itu adalah sesuatu yang tercela di mas di masa jahiliyah. Dan Abu Sufyan mengatakan, "Fawallahi laulal haya min ayyasiru alayyal kadhib la kadzabtu alaih." Demi Allah, kalau bukan karena malu ya dari mereka akan menukilkan dariku e, jawaban dusta, niscaya aku akan berdusta tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga Abu Sufyan tidak mau dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab Sirah ucapan Abu Sufyan di sini fa wallahi lau qad kadzabtu ma raddu alai demi Allah kalau seandainya aku pun berdusta aku bohong menjawab dengan bohong niscaya teman-temanku gak akan berani membantahku walakinni kuntu imra'an sayyidan atakarram anil kadzib namun aku seorang sayyid, pembesar, pimpinan yang aku mera apa, merasa mulia dari melakukan kedustaan. Ya. Aku lebih mulia untuk aku melakukan kedustaan. Wa tu anna aisaru ma fi dzalik in ana kadzabtuhu ayyahfadhu dzalika inni anni thumma yatahaddatsu bihi falam akdzibuhu. Dan aku tahu bahwa kemungkinan terpaling ringan Ya, jika aku berdusta, mereka akan menghafal itu dariku, menghafal jawaban dusta itu. Kemudian mereka nanti akan memperbincangkannya, maka aku tidak mau dan aku maka aku pun tidak mau berbohong. Barakallahu fikum. Maka ayuhal ikhwas sebagaimana kita sampaikan di akhir kemarin bahwa ini menunjukkan bagaimana Abu Sufyan yang kala itu masih kafir waspada dari kebohongan dan tidak mau kalau ada orang lain yang sampai hafal sampai ingat darinya atau menukil darinya kebohongan. Ya. Demikian kata Syekh Al-Utsaimin. Kemudian kata beliau wal muslimun al-yaum yashulu alaihim ayyuthira anhumul kadhib. Namun sayang, kaum muslimin di hari ini mudah atas mereka ya untuk dinukil darinya di beritakan darinya kebohongan fulan begini bohong dia fulan begini fulan fulan kemarin ngomong begini dan begitu dia bohong ya mudah sekali ini didapati di tengah-tengah kaum muslimin wa hadza mimma yadullu ala anna nas fi hadhil mas'alah ba'idun anil islam ini menunjukkan bahwa manusia di hari ini dalam masalah akhlak ini tadi itu jauh dari Islam Bal ba'idun hatta an akhlaqil Arab fil jahiliyah. Bahkan jauh ya dari akhlaknya Arab di masa jahiliyah sekalipun. Oh, ya. Maka ini sesuatu yang sangat mengenaskan. Karena itu ya ikhwa kita waspada dari sifat kadzib. Dan sifat kadzib ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat disayangkan ya banyak yang tidak hati-hati, tidak waspada, tidak malu berbohong ya tidak malu berbohong nah padahal dia muslim ya, tapi nggak malu berbohong bahkan bohong yang terang-terangan nyata-nyata bohong ya bukti untuk membuktikan kalau itu bohong itu sangat gampang jelas-jelas sebuah majelis di hari dihadiri oleh kedua belah pihak ya yang pihak yang satu masih ada bahkan pengucapnya masih hidup ya. pihak yang satu juga hidup masih ada dan pada hidup semua mereka terang-terangan mengutip atau menukilkan di peristiwa pertemuan tersebut majelis tersebut sesuatu yang bohong sesuatu yang, sesuatu yang dusta ya tidak malu berdusta ya Allah dan dusta itu lebih jelek daripada bid'ah dusta lebih buruk daripada bid'ah dan lebih hina karena itu Samahatul Syekh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala mengatakan al-kadzib wal khiyana akhas wa akhbath wa aukhsakh wa akdhar minal bid'ah. Dusta dan khianat itu lebih rendah, lebih buruk, lebih kotor ya dibandingkan bid'ah. Kenapa? Li'anal bid'ata qad yaqa'u fiha biqastin hasan. Fayaghfirullahu lahu. Karena bid'ah itu bisa terjadi dengan niatan yang baik. Karena ini pelakunya semata-mata melakukan itu karena niat yang baik. Yang mungkin saja bisa jadi Allah mengampuni dia. Ya. Walaupun tetap kita tidak membenarkan bid'ahnya. Tetap salah walaupun dia berniat baik. Namun bisa jadi dengan niat baik itu Allah masih bisa mengampuni dia. Kembali kepada Allah sesuma apa? Kembali kepada atau tahta masyiatillah. Lakin al-kadzab mutaqassid lil kadzib 'ala ulama wa 'ala ilm wa 'ala al Islam wa ghairi dzalik. Namun pendusta itu memang sengaja memaukan bohong. Dan sayangnya objeknya itu berat. Objek yang dia berdusta itu yaitu kepada siapa? Kepada para ulama. Terhadap ilmu. Terhadap kawaid Islam dan yang lainnya. Na'udzubillah min dhalik. Ya. Karena itu ini salah satu yang sangat berbahaya. Yaitu al-kadhib. Disebut tadi al kadhib wal khianah. Itu khas akhas wa akhbath wa ausakh wa akdhar. Ya. Lebih rendah, lebih buruk, lebih kotor, lebih jelek dibandingkan bid'ah. Demikian kata Al-Allamah Rabi dalam kitabnya Bahjatul Qari. Beliau juga mengatakan, "Wa minal bala al-an fi hadzal fi hadhil fitan hatta inda ba'di salafiyyin yatamassakun bi qala fulan wa qala fulan." Di antara bencana, musibah, bala ya sekarang ini di fitnah kali ini yang terus berdatangan, terus bergulir. Bahkan pada sebagian salafiyin mereka berpegang dengan qala fulan, qala fulan. Si fulan ngomong gini, si fulan ngomong gini. Walau kana man yukhalifuhum ma'ahu dalil wal burhan. Padahal pihak yang mereka anu tadi apa berselisih tadi itu pada pihak tersebut punya dalil, punya bukti. Ya, tapi sudah terlanjur menuduh dengan dasar ucapan si fulan, si fulan. Dan kadang si fulan ini majhul, semi fiktif karena dia berada di dunia maya. Nah, tapi dijadikan dasar. Kenapa? Kamu uh, si fulan itu menyimpang, si fulan itu begini. Iya, karena dasarnya itu tulisan artikel di channel ini, channel itu. Nauzubillah. Padahal apa pihak yang dituduh itu punya bukti bahwa kenyataannya tidak seperti yang dituduhkan, punya bukti. Ya, punya dalil. Wahada Kata Syekh, min suluk min suluki turuqi ahli dalal. Antara cara yang ditempuh oleh ahli dalal wal manhajus salafi la ya'tarif hadhihi turuq mahma balagal insan min manzilah. Sementara manhaj salafi tidak mengenal cara-cara seperti ini. Ya, walau bagaimanapun kedudukan yang dicapai oleh seseorang. Afta fatwa au qala qaulan laisa lahu dalil fala yajuz qabul kalamihi. Maka siapapun yang berfatwa memfatwakan satu fatwa atau mengucapkan suatu ucapan yang tidak ada dalilnya, tidak berdasar, maka tidak boleh diterima. Ya, tidak boleh diterima. Nahtarimuhu wa na'tadhir lahu wa ma syakala dhalik. Lakin kullun yu'khad min qawlin wa yurad illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man al hujjah minallahi wa min rasulih sallallahu alaihi wasallam la yajus raddu qawlihi. Mungkin kita akan mengatakan kita menghormati dia, kita beri uzur dia dan semisalnya. Namun apa? Semua orang itu tetap berlaku kaidah kullun yu'khad min qawlihi wa yurad. Ya, masing-masing semua orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun barang siapa yang dia punya hujjah, hujjah yang bersumber dari Allah taala dan Rasulnya, maka tidak boleh ditolak ucapannya. Dan sebaliknya, ya, berarti apa? Yang enggak punya hujjah, maka kita tidak bisa menerimanya. Yang berucap, memfonis, menuduh, berfatwa tanpa hujjah, maka kita tidak bisa menerima, tidak boleh menerimanya. Beliau juga mengatakan, Al-Allama Rabi Al-Madkhali hafidhahullah Al-kadhibu akhbath minal Bidha' ya ikhwah Wal kadhab akhbath indah Li sunnah minal mubtadi' Dusta itu, bohong itu lebih buruk daripada bid'ah wahai saudara-saudara. Pendusta lebih buruk, lebih hina menurut ahlu sunnah dibandingkan mubtadi'. Kenapa? Al-mubtadi' yurwa anhu mubtadi itu bisa masih bisa uh, diriwayatkan darinya, diambil riwayat darinya. Ya, rawau anil qadariyah, rawau anil murji'ah, rawau an ghairihim min asnaf ahlil bid'ah. Ma lam takun bid'atun kufriyah. Ma lam yakun kadzaban. Ya. Masih bisa, masih terjadi ada para ulama muhadisin meriwayatkan dari qadariyah, seorang qadariyah meriwayatkan dari Murji'ah, meriwayatkan yang yang lainnya dari berbagai ahli bidah. Tentunya apa? Dengan kriteria, dengan syarat-syarat yang ketat. Meriwayatkan bukan berarti apa? Duduk bercengkrama dengannya, ndak, lain. Ini meriwayatkan meriwayatkan yang di situ ada syarat-syarat yang ketat, kriteria-kriteria yang ketat, ketentuan-ketentuan yang ketat. Ya. Di antaranya apa? Malam takun bid'atun kufriyah. Satu di antaranya apa? selama bid'ahnya itu tidak bukan bid'ah yang kufur. Ya, bukan bid'ah yang mukaffirah. Ya. Seperti Jahmiyah itu bid'ahnya mukaffirah. Maka ulama tidak mengambil karena apa? Tidak terpenuhi syarat. Malam yakun kadzaban dan selama dia bukan pendusta. Ya. Selama bukan apa? Pendusta. Termasuk di antara syaratnya misalnya hadis yang sedang diriwayatkan itu tidak mendukung bid'ahnya. Karena kalau mendukung bid'ahnya khawatir dia sedang apa? Sedang bohong atau sedang mengikuti hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Nah, asyahid di sini bahwa pendusta tidak bisa. Seorang mubtadi pun kalau dia pendusta maka tidak bisa diambil periwayatannya. Lau kana yantami ila ahli sunnah fa huwa indahum ahqar min ahli bidah sehingga kalau ada orang yang menisbahkan diri kepada ahlu sunnah dan dia kadzab, pendusta, maka si pendusta ini menurut ahlu sunnah lebih hina, lebih jelek dibandingkan ahlul bid'ah. Ayol ikhwah rahimani warahmatullah. Ini tanbih terhadap uh, akhlak yang sangat tercela ini. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Setelah uh, ber, diposisikan sedemikian rupa dan uh, Abu Sufyan berkomitmen menjawab dengan jujur dan tidak akan berdusta maka kemudian summa kana awwala ma sa'alani anhu ya kemudian yang pertama kali yang dia tanyakan tentangnya Ya, ini pertanyaan pertama, ya, ini akan ditanya dengan sekian pertanyaan, tidak kurang dari 11 pertanyaan ya, kawan. Ini menunjukkan bahwa Heraklius adalah memang benar adalah seorang yang jenius, seorang yang cerdas, seorang yang berakal sehat. Hanya saja akal dia tidak membimbingnya kepada iman. Nah, apa pertanyaannya? Yang pertama angkala kaifa nasabuhu fikum. Qultu huwa fina dzu nasabin. Ya. Pertanyaannya, bagaimana nasab kalian apa bagaimana nasab nabi ini di tengah-tengah kalian? Ya. Apakah dia berasal dari nasab yang uh, terhormat ataukah tidak? Maka jawabannya Qultu huwa fina dhu nasabin. Ya. Sesungguhnya dia di tengah kami ini memiliki nasab, yakni memiliki nasab yang mulia. Ya. Memiliki nasab yang mulia. Demikian jawaban uh, siapa? Abu Sufyan. Dan dia sudah tahu betul nasabnya Nabi. Ya. Dan sebagaimana kita terangkan kemarin bahwa memang ada kedekatan nasab antara dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bertemu nasabnya pada siapa? Abdul Manaf. Qala fahal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qablahu qultu la. Ya. Heraklius bertanya, apakah ada orang yang mengatakan ini di antara kalian sebelum ini? Yani mengatakan seperti ucapan Nabi ini. Apakah ada orang yang sebelumnya mengatakan ini? Qultu la. Jawabannya aku katakan tidak. Ya, tidak. Ini demikian di sini uh, riwayat ini apa? Qablahu. Ya. Apakah ada seorang sebelum ini apa yang mengatakan ucapan ini sebelum dia? Ya. Demikian dalam riwayat ini. Dalam riwayat Sahih Bukhari menurut yang disebutkan oleh al hafidz dalam matan ini. Sementara dalam riwayat Al-Kusmihani wal Asili itu dengan apa? Mithlahu. Ya. Bukan qablahu tapi mithlahu. Nah. yakni apakah ada yang mengucap adakah ada seorang yang mengucapkan ucapan ini uh, eh, sem, yang semisal ini? Ya, Dan mingkum yakni dari Quraisy atau dari Arab yakni minkum yakni dari kalangan Quraisy atau lebih umum lagi dari kalangan Arab ya maka dijawab oleh Abu Sufyan qultu la dan Abu Sufyan sekali lagi apa berkomitmen jujur tidak bohong qala fahal kana min abaihi min malakin au min malikin Heraklius bertanya lagi apakah ada di antara ayah-ayahnya min malikin yang menjadi raja. Kul tula, Jawabannya tidak. Tidak ada dari ayah-ayahnya ya, yang menjadi raja. Nah, demikian dengan apa? Dengan huruf min. Ya, fahal kana min abaihim min malakin. Ya. Ini sebagaimana periwayatan Sahih Bukhari menurut Al-Karimah, menurut Karimah wal Asili wa Abil Waqt. Itu ada tambahan uh, afwan. Uh, bukan di sini tempatnya. Ya betul. Fahal kana min abaihi min malakin au min malikin. Ya. Maka di sini apa? Ada tambahan min sebelum aba. Ini menurut versi riwayat siapa? Karimah Al-Asili Abil Waqt ya itu ada min abaihi bukan min abaihi ya min malikin di situ afwan sehingga kata-kata min malikin ini versi riwayat siapa Karimah Al-Asili dan Abil Waqt sementara menurut versi riwayat Ibnu Asakir itu dengan man nah, dengan man kemudian malaka. Ya, bukan malikin tapi malaka. Yani fahal min ab fahal kana min abaihi man malaka? Ya, yang artinya adalah apa? Apakah ada di antara ayah-ayahnya yang man malaka yang berkuasa? Sehingga kedua-duanya sebenarnya uh, mirip maknanya ya mutaqarib makna. Fa'ala kulli hal tidak ada. Maka beliau menjawab, Qultu la. Abu Sufyan menjawab, Qultu la. Qala, fa ashrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Faqultu bal du'afa'uhum. Apakah orang-orang mulia yang mengikutinya? Orang-orang kaya, orang-orang kuat, para bangsawan. Am du'afa'uhum. Ataukah orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin? Ya. Maka fakultu bal du'afa'uhum. Bahkan yang mengikutinya adalah du'afa'uhum, orang-orang lemahnya. Ya. Yang dimaksud al-ashraf di sini diterangkan oleh Ibnu Hajar ahlu nakhwah wa takabbur minhum. La kullu syarifin. Nah, yang dimaksud adalah orang yang sombong ya tidak setiap syarif secara mutlak, tidak setiap orang mulia secara mutlak. Sehingga dari sini e, menolak anggapan, lah bagaimana kok ada Abu Bakar wa Umar padahal mereka orang mulia. Lah ah mulia di sini ahlu takabur. eh, iya, ahlu takabur yang mereka memiliki memiliki kesombongan. Nah, Kemudian kalau Ayazidun am yang kusun? Ya. Apakah jumlah mereka terus bertambah ataukah berkurang? Kultu bal yazidun. Ya. Bahkan umat umat Islam, kaum muslimin terus bertambah. Nah. Qala fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da ayad khulafihi? Qultu la. Kemudian pertanyaan keenam, keenam. Apakah ada seorang yang murtad di antara mereka karena benci terhadap agamanya setelah dia masuk ke dalam agamanya? Kultula, maka jawabannya tidak. Ya. Perhatikan ya, akhwah, suhtatan. Ya. Karena benci. Ya, apakah ada yang murtad karena benci terhadap Islam? Sehingga di sini yang yang menjadi sorotan adalah apa? Yang mendasari dia murtad adalah benci terhadap Islam, bukan murtad karena mukroh, ya, tapi atau murtad karena semata-mata ingin kepentingan dunia atau kepentingan hawa nafsu, ambisi pribadi, seperti yang terjadi pada Ubaid Ubaidillah bin Jahash. Itu murtadnya bukan karena dia suhtatan lidini, tapi karena apa? menginginkan hawa dunia atau kepentingan pribadinya. Sehingga yang ditanya oleh Heraklius, dasar murtadnya adalah karena suhtatan lidinihi. Ya, apakah ada? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, la. Nah, perhatikan ya ikhwan, pertanyaan-pertanyaan nanti akan disimpulkan satu persatu oleh Heraklius. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa Heraklius memang seorang yang tahu tentang Islam ini tahu tentang Nabi dari kitab yang dia baca, ya dari kitab terdahulu. Nah, sekaligus ini menunjukkan apa? Sifat-sifat Nabi dan para pengikutnya yang dia akui. Makanya dia tanya satu persatu ini. Maka perhatikan, satu persatu itu dia juga ternyata apa? Diakui oleh kufar Quraisy termasuk orang Abu Sufyan. Ya. Apakah ada di antara ayah-ayahnya yang menjadi raja? Tidak ada. Ya, ini penting. Nanti akan ada kesimpulan yang penting ini di sini. Demikian pula bagaimana pengikutnya? Orang-orang mulia atau orang-orang lemah? Dijawab orang-orang lemah. Bertambah terus atau berkurang? Bal yazidun terus bertambah. Ya. Kemudian berikutnya, faha kala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ay yaqula ma qala la Apakah kalian menduduhnya dusta sebelum dia mengucapkan apa yang dia ucapkan? Kulutula. Jawabannya tidak. Ya. Kami sebelum dia menyampaikan dakwah, kami tidak pernah menuduhnya dusta. Justru apa? Justru digelari sebagai al-amin terpercaya. Ya, kapan disebut kadzab, sahir, ya, syair, tukang syair, li syairin kadzab. Ya. Kapan dituduh kahin dan seterusnya setelah Nabi berdakwah, setelah Nabi mengajak mereka untuk qulu la ilaha illallah tuflihu. Setelah Nabi menegakkan tauhid dan mentahdir mereka dari syirik, baru mereka menuduhnya dusta. Sebelumnya tidak. Ya, sehingga memang Nabi itu dikenal sebagai orang seorang yang jujur sebenarnya. Ya, dikenal sebagai seorang yang jujur tidak pernah ada satupun yang menuduh, menuduhnya dusta. Sehingga ketika mereka me, ketika Nabi memulai dakwah, kemudian timbul tuduhan dusta, menunjukkan apa? Sebenarnya itu adalah e, bukan menuduh nabinya tapi karena kebencian terhadap al-haq yang dibawa oleh sang nabi tersebut. Qala hal yaghdir. Ya. Qala hal yaghdir apakah dia berkhianat yakni mengkhianati perjanjian yang telah dibuat maka qulutula eh maka jawabannya tidak pun tidak mengkhianati namun Ibn, uh, Abu Sufyan mengatakan wa nahnu fi muddah la nadri ma huwa fa'ilun fiha ya namun kami sekarang dengan dia itu terasa berada pada mudah ber, masa berlakunya suatu perjanjian yang kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan dalam masa ini. Apakah terus jujur ataukah mengkhianati kami nggak mau, nggak tahu. Ya, ini untuk apa? Sekedar uh, sindiran dari uh, yang diucapkan oleh Abu Sufyan. Mungkin, tapi apa? Belum tentu. Tapi itu yang bisa dilakukan oleh Abu Sufyan. Karena itu beliau mengatakan, dia dia mengatakan qala walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Ya. Aku tidak mungkin tidak ada ruang apa kesempatan tidak celah bagiku untuk memberikan satu kata-kata yang bisa aku masukkan selain kata-kata ini. Ya, ini untuk memanfaatkan momen dalam rangka mencela atau menjatuhkan Nabi. Ya. Maka dia tidak bisa kecuali kata-kata ini. Kecuali kata-kata sekedar apa? Uh, bahwa kita nggak tahu. Karena kami masih dalam masa perjanjian, masa berlaku pelaksana berlakunya perjanjian ini, dia benar-benar terus komitmen ataukah berkhianat. Nah, hanya semata ini. Namun uh, Heraklius tidak menggubris kata-kata yang dimasukkan oleh Abu Sufyan. Sebagaimana ditegaskan dalam riwayat lain, "Wallahi ma iltafata ilayya minni, ilaiha minni." Ya, demi Allah dia tidak menoleh, tidak menaruh perhatian terhadap kata-kataku ini tadi. Ya, sehingga dia terus melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. Qala fahal qataltumuhu? Qultu na'am. Ya, pertanyaan ke-9, apakah kalian memerangi dia? Apakah kalian memerangi dia? Ya. Maka kata Abu Sufyan, aku jawab, iya. Kami memeranginya. Qala fakaifa kana qitalukum iyyahu? Qultu al-harbu bainana wa bainahu sijal. Yanalu minna wa nanalu minhu. Bagaimana peristiwa perang ya, bagaimana kalian memerangi dia? Bagaimana jalannya peperangan itu? Kulutu, maka dijawab oleh Abu Sufyan, peperangan antara kami dengan dia sijal, silih berganti. Ya, dia mengalahkan kami dan kami mengalahkan dia. Silih berganti. Kadang kami yang menang, kadang kami kalah seperti peristiwa Badr. Ya, Nabi Nabi dan kaum muslimin yang mengalahkan kaum musyrikin. Dan dalam peristiwa perang Uhud, kaum musyrikin memukul mundur kaum muslimin. Ya. Ini perang yang berjalan di antara antara kaum musyrikin dengan kufar Quraisy. Ini pertanyaan ke-10, kemudian pertanyaan terakhir. Qala madza ya'murukum? Nah, ini jawaban pertanyaan yang paling inti dari semua dari semua pertanyaan yang sebelumnya. Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Dia memerintahkan apa? yakni apa risalahnya, apa yang dibawa oleh sang nabi ini. Maka dijawab oleh oleh Abu Sufyan dengan jawaban yang tepat padahal dia kafir. Belum masuk Islam. Tapi dia menjawab dengan jawaban yang tepat. Ya. Yang seakan-akan dia seorang sahabat. Seakan-akan dia seorang sahabat menunjukkan apa? Bahwa kaum Quraisy sekalipun itu tahu dan mengerti betul ya apa itu dakwah Nabi. Apa yang didakwahkan oleh Nabi apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dimaukan oleh Nabi. Karenanya ketika ditanya, Nabi ini memerintahkan apa kepada kalian? Qultu yaqul, "U'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum." Wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Ya. Dia meng, uh, kata aku jawab kata Abu Sufyan bahwa dia mengatakan U'budullah wahdah. Beribadalah kalian kepada Allah satu-satunya. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu dengan dengan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Demikian. Sementara dalam riwayat al-mustamli tanpa waw. Sehingga U'budullaha wahda la tushriku bihi syai'a. Sehingga ini menjadi takkit terhadap kata wahda. Tidak ada masalah. Itu sama-sama benar. U'budullaha wahdahu wa la tushriku bihi syai'a. Ini riwayat yang masyhur, yang terkenal, yaitu dengan adanya huruf waw sehingga ada perintah dan ada larangan. Wa'budullaha wahdah. Beribadalah kalian kepada Allah satu-satunya. la tushriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah zubdatur risalah. Inti risalah Nabi. Wahuwa aslul usul. Dasarnya segala dasar. Ya, dasar dari semua dasar. Yaitu apa? Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Dan tinggalkanlah segala yang diucapkan oleh ayah kalian. Kalimat ini kalimatun jami'a li tarki alaihi fil jahiliyah. Kalimat yang mencakup untuk me mereka meninggalkan semua kebiasaan, semua perilaku, semua perbuatan, semua keyakinan jahiliyah. Ya. Semua perilaku, semua keyakinan, ya semua ucapan di masa jahiliyah. Tinggalkan semua yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian. Disebutkan ayah-ayah kalian, ya karena aba itu pada kedua pihak, kedua belah pihak, baik pihak penanya maupun pihak yang ditanya, ya pihak yang ditanya, yang bertanya Heraklius Nasrani, pihak yang ditanya Abu Sufyan musyrikin, itu adalah sama-sama pihak ayah. Ayah itu adalah pihak yang terhormat. Maka Nabi alaihi salatu ya, dalam dakwahnya itu memerangi semua adat kebiasaan tercela walaupun itu berasal dari nenek moyang. Ya. Termasuk adat kebiasaan jahiliyah, maka semuanya itu tinggalkan. Yang beliau ucapkan dengan ucapan yang menyeluruh, watruku ma yaqulu abaukum. Ya. Dan Nabi juga memerintahkan kami untuk menegakkan salat, untuk jujur, wal afaf menjaga kehormatan diri dan as-silah menyambung silaturahmi. Sehingga di sini Quraisy termasuk dalam hal ini adalah Abu Sufyan memahami inti sari dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, yaitu tauhidullah. Ya, dan al indar anisyirik. Dan Nabi memerintahkan untuk meninggalkan segala adat kebiasaan jahiliyah. Dan musyrikin tahu Nabi memerintahkan ibadah kepada Allah dan memerintahkan kepada akhlak yang baik. Ya, kepada akhlak yang baik. Yang ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Innamabu'istu liutammima makarimal akhlak." As-sidqu wal afa was ini akhlak terpuji yang dikenal dan dilakukan oleh Arab jahiliyah sekalipun. Ya. Maka Islam datang untuk menyempurnakan ini, untuk menegakkan ini, untuk menegaskan akhlak terpuji ini. Asidku wal afaf was silah. Ya, asidku wal afaf was silah. Ayol ikhwa rahimani wa maka selesai semua pertanyaan ini. Yang lalu kemudian faqala liturjuman qul lahu. Lalu Heraklius mengatakan kepada penerjemah, katakan kepada dia. Sekarang dia mau meng, mau menyimpulkan satu persatu poin-poin yang dia tanyakan tadi berdasarkan jawaban Abu Sufyan. Maka dia eh, Heraklius mengulang dari awal sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum dhu nasab fakadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha ya Aku tadi bertanya kepadamu tentang nasabnya, kemudian kamu jawab, kamu sebutkan bahwa dia di tengah-tengah kalian adalah orang yang memiliki nasab mulia. Maka demikianlah para rasul mereka diutus, dibangkitkan ya di tengah-tengah nasab kaumnya, yakni nasab kaumnya yang ter terpuji. Nah, mereka memiliki nasab yang terpuji, nasab yang mulia dikenal, diakui oleh kaumnya. Ya. Ini para nabi ya, Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan, oh ini orang enggak dikenal ini. Ini siapa kedudukan orang ini? Kami nggak tahu ini orang ini nasabnya nggak jelas, ndak? Ya, maka ini terbantah. Ya, tidak ada alasan, tidak ada celah untuk menyatakan ini bahwa para nabi itu diutus di tengah-tengah nasab mulia kaumnya. Dibangkitkan dari nasab termulia kaumnya. Termasuk nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Wathilah bin Al-Asqa, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Ya. Kata Wathilah bin Al-Asqa, Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinana dari anak keturunan Nabi Ismail. Ya. Dan di situ memang ada nasab Nabi ke atas, satu nama kakeknya, salah satu kakek-kakek Nabi adalah Kinana. Maka Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail Kinana. Wastafa Quraisyan min Kinana. Ya. Dan Allah memilih dari anak keturunan Kinana Quraisy. Ya, Quraisy. Nah, maka bangsa Quraisy adalah bangsa uh, bangsa pilihan. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim karena banyak ya Kobail-kobail di tengah-tengah Quraisy ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah, ada Bani Kada, ada Bani Makhzum, ini, ini, itu, terus banyak. Yang Allah pilih siapa? Allah memilih dari Quraisy ya, Bani Hashim. Wastafani mim Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Bani Hashim bang, bangsa yang mulia. Ya, dia adalah uh, keluarga atau Bani yang kabilah yang memegang kekuasaan terhadap Ka'bah, kepengurusan Ka'bah dan para jamaah haji. Ya, di masa itu ya, ini adalah jabatan yang paling mulia. Pihak yang menjabatnya itu sudah berkedudukan sebagai raja di tengah-tengah Quraisy. Nah, Bani Hashim memegang posisi penting ini. Ya, maka yul ikhwah rahimani demikianlah. Ya, dan Herakl tahu dari Hal ini dari mana dia dengan pasti menyatakan ini? Fakadzalika rusul, demikianlah para rasul diutus di tengah-tengah nasab mulia kaumnya. Dia tahu dari kitab-kitab terdahulu. Kemudian berikutnya, wasa'al tuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul? dzakarta alla. Kemudian aku tanya pula pada kamu tadi, apakah ada seseorang seorang pun, satu orang sekalipun dari kalian ya yang mengucapkan ucapan ini mengucapkan yakni sebelum Nabi mengucapkan seperti ucapan Nabi mengajak kepada apa yang diajak oleh Nabi alaihissalatu wassalam fadzakarta Allah diajak kamu jawab tidak fakultu maka aku katakan laukana ahadun qala hadzal qaul qablahu kalau seandainya ada seorang yang mengucapkan ucapan ini sebelum dia laqultu niscaya aku akan katakan aku simpulkan rajulun tasi biqaulin kila qablahu. Ini hanya orang yang ngikut, ngikut saja. Ya, meniru ucapan yang pernah diucapkan sebelumnya. Ya. Ya. Ada beberapa riwayat versi dalam versi Al-Kusmihani ta'assa ya ta'assa Maknanya sama, hanya beda kata saja. Apa yang ini fiil madhi, yang ini fiil mudhari. <clears throat> Kemudian wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala fadzakarta alla faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharal kadhiba 'alan nas wa yakdhiba 'ala Allah. Ya. Aku tanya kepadamu, apakah sebelumnya apakah dulu sejak dulu kalian menuduhnya dengan dusta? Orang yang berdusta, pendusta, ya. Sebelum dia mengucapkan apa yang diucapkan dia sekarang ini, fadzakarta Allah. Kamu jawab tidak. Maka sungguh aku tahu bahwa dia lah tidaklah seseorang dibiarkan berdusta atas manusia, apa atas nama manusia, berbohong di tengah-tengah manusia, memberitakan bohong tentang orang lain, ya. Kemudian wayakdzibu 'ala Allah dan dibia dibiarkan berdusta atas nama Allah. Yani sekarang mengaku nabi. Ya. Ini dustanya lebih parah. Kalau orang bohong, berdusta, sering ngomong dusta. Oh, ada kejadian ini. Kemarin terjadi saya melihat padahal bohong dia. Kemudian tiba-tiba dia naik mengaku berdusta ya, mengaku nabi yang berarti berdusta atas nama Allah taala. Ya. Ini kata Herakles aku tahu, nggak akan dibiarkan orang seperti. Kif, dia yang sudah dikenal berdusta di tengah-tengah manusia, kemudian dia dibiarkan berdusta atas nama Allah. Jelas nggak akan diakui. Tapi ketika dia mengklaim sebagai nabi, Ya, kenapa? Karena memang dia seorang yang jujur. Selama ini dikenal sebagai seorang yang jujur dan itu diakui oleh Quraisy. Quraisy sebelum ini tidak pernah menuduhnya, tidak pernah tahu kecuali Nabi adalah seorang yang jujur terpercaya. Nah, ketika Nabi menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, menegakkan tauhid, memperingatkan dari syirik, maka barulah ketika itu bangsa Quraisy mendustakannya ya menyatakannya sebagai pendusta. Nah ini jelas apa? Bukan sebenarnya bukan mereka meragukan kejujuran Nabi tapi karena mengingkari ya, mengingkari, menolak kebenaran yang dibawa oleh sang nabi. Ya. <clears throat> Karena itu innahum kanu qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sehingga dulu mereka itu kalau diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka menyombongkan diri. Ya. Barakallahu fikum. Nah, di sini pula ada alam ya salah satu tanda min a'la min nubuwah di antara tanda-tanda kenabian yaitu adalah apa? As-sidqu. Ya, as-sidqu dan as-sidqu itu sesuatu yang bisa dengan jelas dibedakan ya apakah dia seorang yang pendusta ataukah tidak. Nah, dan ini diantara salah satu inti utama hadis ini yaitu bahwa Nabi Alaihissalam adalah seorang yang jujur dan selama ini memang dikenal jujur dan itu diakui oleh kaumnya. Ya, baik uh, kaumnya yang masih kafir maupun yang sudah beriman. <clears throat> Qala wa sa'altuka asyrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu wa hum atba'ur rusul. Aku tanya kepada kamu sebelum ini. Sebelumnya, apakah orang-orang mulia yang mengikutinya ataukah du'afa, orang-orang lemahnya? Maka kamu jawab bahwa yang para du'afa lah, orang-orang lemah lah yang mengikutinya. Wahum atba'ur rusul. Ya dan mereka lah, itulah atba'ur rusul. Yakni atba'ur rusul itu pada umumnya ahlul istikanah. La ahlul istikbar. Orang-orang yang tenang, ya, orang-orang yang di karena tenang dia dianggap lemah. Bukan ahlul istikbar. Ya, bukan orang yang sombong alladzina asarru ala syiqaq bagian wa hasadan bukan orang-orang yang sombong yang terus di atas penentangan karena kejahatan dan hasadnya ya bagian wa hasadan ka Abi Jahal wa asyaihi ya seperti Abu Jahal dan teman-temannya ya, hingga Allah binasakan mereka hingga Allah binasakan mereka ya nah, ini pula yang bisa kita ambil Eh, sebagaimana yang Allah beritakan ya pada ayat-ayatnya diantaranya Allah katakan Allah mengatakan di surat Hud faqala al mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum Ya. Maka al mengata orang-orang al-mala orang-orang ya, bangsawan-bangsawan ya, di tengah mereka mengatakan ya, al-mala alladzina kafaru ya mereka masih kafir orang-orang kafir min qaumi ya, dari kaumnya mereka mengatakan mana manaraka kepada Nabi Hud yang diutus kepada mereka atau kepada Nabi Saleh, "Manaraka illa basharon mislana." Tidaklah kami melihatmu wahai Saleh kecuali manusia biasa seperti kami. Dan tidaklah kami kami melihatmu uh, yang mengiku, mengiku, tidaklah yang mengikuti kamu itu kecuali orang-orang yang hum aradhiluna orang-orang rendah kami badiyar ra'yi yang rendah cara berfikirnya. Ya. Ya, ini orang yang bodoh. Wa ma naralakum alaina min fadl dan kami tidak melihat pada kalian itu ada keutamaan atas kami. Gak ada kelebihannya atas kami kalian itu. Bal nadzunnukum kadzibin bahkan kami kira kami sangka kalian sebagai para pendusta. Ayol ikhwan rahimani wa rahmakumullah dikatakan oleh Al-Allamah Asy-Syanqiti tentang ayat ini, wa qad dallat hadhil ayah wa amsalha wa amsaluha ala sidqi maqalati Herakl. Ya. Ayat ini dan misalnya menunjukkan benarnya ucapan Heraklius hina masa'ala Basufyan. Ketika dia tanya kepada Abu Sufyan an atba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahum sadatul qaum am du'afa'uhum? Apakah yang mengikuti Nabi ini pembesar-pembesar kaum ya orang-orang mulia di tengah kaum ataukah para du'afa'nya faqala bal du'afa'uhum ya maka dijawab ditegaskan oleh Heraklius ya hakadahum atba'ur rusul demikianlah para pengikut rasul itu ya para pengikut rasul tersebut kondisinya seperti ini pada umumnya orang-orang seperti ini ya qala ulama dikatakan oleh para ulama apa hikmahnya fi dzalika annahum aqrab ilal fitrah karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang rendah yang sebenarnya tenang mereka, orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak memiliki bagi kesom, apa penentangan, orang-orang yang tidak punya hasad, ya. Itu orang-orang yang memiliki sifat seperti ini yang mengikuti para nabi. Kenapa? Karena mereka akrab ilal fitrah wa ab'ad anis sultan wal jah. Mereka lebih dekat kepada sultan dan lebih jauh daripada kekuasaan dan kedudukan falaisa ladaihim hirsun ala mansab sehingga mereka enggak punya ambisi untuk meraih jabatan atau kedudukan. Nah, ya, ini hikmah yang uh, disebutkan. Ya. Bahkan sebaliknya, mereka mendapati di, di agama ini adanya izzan wa rif'ah. Ya, kemuliaan dan ketinggian derajat. Wahakadha kana Bilal. Inilah yang ada pada Bilal wa Suhaib ya wa Ammar bin Yasir wa hakaza uh, eh, Ibnu Umi Maktum ya orang-orang yang duafa mayoritasnya seperti itu ada pembesar orang-orang mulia seperti Abu Bakar ya Umar Utsman Abdurrahman bin Auf ya tapi mayoritasnya adalah duafa yang mereka nanti dengan agama inilah yang mengangkat kedudukan mereka. Agama inilah yang memuliakan mereka. Ayol ikhwah rahimani rahmukumullah. Masih banyak, uh, masih panjang hadis ini. Namun karena waktu yang panjang, apa yang telah lama, hampir satu jam kita, maka kita cukupkan sampai di sini. Uh, kita cuk uh, semoga sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk ikhwah sekalian nabil khusus ini merupakan hadis Nabi. Ya, kita bersabar Hadisnya panjang, sebagaimana para ulama bersabar, ya, ketika meriwayatkannya, ketika menulisnya, ya, ketika menyampaikannya kembali kepada murid-muridnya, demikian pula ketika mensyarah, ketika mempelajari, memperhatikan detail per detail satu persatu kata demi kata untuk mereka jelaskan, untuk mereka syarah. Itu para ulama bersabar, maka kita pun bersabar dan tidak tidak boleh menaruh bosan atau apa malal terhadap nusus syariat terhadap kitab Allah dan terhadap sunnatul rasul yang itu terus kita pelajari ya kita fahami ya dan kita petik hikmahnya ya karena di sana di balik ayat di balik hadis itu sekian banyak hikmah ya dia tak akan lekang terus ketika terus dikaji dipelajari akan terus ada faedah akan terus ada manfaat dan demikianlah Sebagaimana tadi dikatakan bahwa kaum mukminin itu yazidun, terus bertambah, bertambah imannya, bertambah imannya. Demikian ya, ikhwan. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.